di masjid yang ana biasa sholat berjamaah di dalamnya imam dan ustadznya berpemahaman khawarij itu termasuk arul bid'ah atau ke ashabul bid'ah kalau bid'ahnya khawarij digolongkan oleh para ulama termasuk bid'atun kubro bid'ah yang besar yang artinya seseorang yang terjatuh di dalam bid'ah tadi bukan karena ketergelinciran atau kejahilan maka langsung dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Intinya kalau ustadz jangan belajar ilmu dari khawarij. <clears throat> Kalau terkait dengan masalah sholat sah karena mereka masih muslim. Afdalnya di masjid yang imamnya baik. Dipahami misalnya ya? <clears throat> Barakallahu Bagaimana cara berinteraksi dengan orang LDI Di lingkungan kami banyak orang LDI E, kalau di masyarakat umum seperti ini, itu menggunakan sistem muamalah umum. Muamalah umum semata-mata tegur sapa yang umum di tengah-tengah masyarakat. Temu tegur sapa, dia negur, ya kita e, kita e, jawab secara umum saja bukan dalam bentuk khusus bukan dalam bentuk khusus jadi tidak e, majelis khusus dengan dia atau bersahabat karib dengan dia muamalah umum sebagaimana muslimin yang lain dikecualikan kalau anda tahu itu tokohnya nah yang seperti ini anda harus menghindar harus menghindar sebagaimana mensikapi tokoh-tokoh penyimpangan barakallahu apa maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Apakah dalam perkara dunia atau ke akhirat? Ini dalam perkara urusan dunia. Terkait dengan yang di dunia ini. Nah, yang di dunia ini ada yang langsung terkait dengan dunia duniawiya semata, <clears throat> perkara dunia saja. Terkait yang di dunia ini juga terkait dengan agama. Kalau terkait dengan masalah agama, ujungnya kepada perkara akhirat. Ketika dia merubah agamanya, yang tadinya toleh menjadi soleh yang tadinya fasik menjadi soleh akan bagus agamanya akan bagus pula dunianya akan baik pula akhiratnya tapi ini ayat terkait dengan yang di dunia ini bagaimana menyikapi suudan masyarakat tentang salafiyin bahwa mereka tidak mau kerja atau hanya akhirat saja siapa bilang Wah banyak sedekah kaya di tengah-tengah salafiyin, masya Allah. Ya tunjukkan kalau anda bekerja sampaikan yang namanya bekerja tidak harus nyangkul di sawah, tidak harus ngantor di gedung, gitu ya. bekerja itu macam-macam. Eh, jual bubur ayam pagi-pagi, kerja. Nah, stand by jam 6, jam sembilan sudah habis. Habis ya sudah mau ngapain lagi? Masa mau kerja lagi? Bubur ayam kan pagi-pagi. Kalau -pagi. oh, jual bubur ayam siang-siang nggak laku. Ya sudah santai selebihnya taklim, anggap dia ibadah harus kan begitu ya Masya Allah malah bagus dunia hasanah akhirat hasanah Makan gak? Nah, ada lagi yang apa namanya jualannya Masya Allah bos kalau bos ya tinggal gini-gini aja bos madu punya karyawan bos herbal punya karyawan bosnya ya tinggal gini-gini aja ya ya ya beres kirim sekian eh, eh, Ya orang kan nggak ngerti bayangannya ini orang kakak kerja masjid terus taklim terus Tuh. Yang penting itu tidak menyusahkan orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain. Haraplah. Ini pengetahuan saya ya, salafi ini masya Allah kenteng-kenteng kerja deh. Oh kenteng-kenteng ya, semangat semangat kerjanya. Haraplah. Hmm ya memang lain pandangan mereka jadi melihat antum tuh masya Allah mereka ngaca sendiri saya itu masya Allah pak cari kerja wes pagi pagi siang sore malam tuh nggak cukup nggak cukup sampai nggak sempat gitu-gitu bapak ini eh, zuhur masjid lagi subuh masjid zuhur masjid lagi asar masjid lagi maghrib masjid lagi, isya masjid lagi, taklim sana. Yang kerjanya kapan? Nah, itu bedanya uh, yang punya ilmu dengan yang tidak. lagi, Alhamdulillah. Allahul Nusta. Orang miskin tapi sombong Ustaz. Menanggapinya gimana? Jangan kamu tanggap jangan kamu tanggap ya sudah antum muamalah umum sama dia selesai jangan tanggap nah, antum tanggapi tawamu juga sombongannya nah, ya, pengalaman yang kita rasakan seperti itu kita, kita kasih masukan-masukan susah sombongnya muncul tidak mau dibilang miskin oh jangan ditanggap jangan ditanggap sudah biar aja muamalah ketemu salam khair alhamdulillah sehat alhamdulillah jangan nangkep secara apa namanya secara secara agamanya tercela sudah kiri, miskin petakilan sombong itu malah tercela jadi kalau terkait dengan kita ya sudah jangan tangkap <clears throat> Anda mentaati penguasa setelah calonnya jadi penguasa. Tapi proses pemilihannya Anda tidak mau mengikuti. Berarti Anda berkata mentaati penguasa, tapi di sisi lain Anda tidak mau memilih. Bukankah ini kontroversi? Kontradiksi maksudnya. Jawabannya tidak. Dikarenakan dua perkara yang berbeda. Perkara pertama yang namanya proses tidak diikuti. Alasannya tidak syar'i. Yang tidak diikuti. Perkara yang kedua syar'i, maka diyakini. Yang kedua, ketika sudah jadi terpilih sebagai kepala daerah, wilayah atau negara, fulan dan dia muslim. Maka kewajiban kita mentaati dia. Maka tidak ada kontradiksi. Yang ini tidak syar'i, nggak diikuti. Yang ini syariat memerintahkan mentaati, kita taati. Itu namanya kita hanya menjalankan yang sesuai dengan syariat. Difahami misalnya, ya? Tuh kok diam. Masa mentaati pemimpin yang menggunakan cara-cara enggak -cara syar'i? Ada. Dan itu dalam rangka untuk meredam fitnah dan dengan kesepakatan para ulama. Di zaman dahulu, sebelum ada zaman sekarang ini, di zaman dahulu kala ada sebuah cara orang itu menjadi seorang penguasa. Prosesnya dikecam dalam Islam, diharamkan dalam Islam, prosesnya. Tapi ketika sudah jadi dan berhasil, maka dia diakini sebagai kepala negara dalam rangka untuk meredam fitnah, yaitu dengan cara kudeta militer. Dengan cara pemberontakan penguasa. Apa hukumnya dalam Islam? Apa hukum dalam Islam yang namanya pemberontakan? Tidak boleh. Hukumnya haram. Proses haram. Tidak nah, diikuti. Tapi ketika dia berhasil menggulingkan kekuasaan yang yang sebelumnya dan dia sebagai penguasa yang baru, maka semua ulama sepakat kaum muslimin diminta tidak lagi mengulangi pemberontakan. Muslimin diminta untuk meredam semua fitnah dengan cara yakini dia sebagai penguasa yang sah. Itu yang namanya al-ghalabah wal qahr. Dalam pemilihan eh, dalam Islam pemilihan yang yang pertama dengan cara penunjukan langsung fulan menjadi penguasa atau istikhlaf menurunkan kekhilafan kepada yang setelahnya lagi atau musyawarah al hali wal akdi atau kesepakatan al hali wal akdi murah meriah nggak banyak biaya nah, itu Islam tapi yang tampil orang-orang berkompeten dalam bidangnya ini syar'i ada yang tidak syar'i tadi itu al ghalabah wal qahr dengan cara kekuatan ini prosesnya haram kalau berhasil, maka diyakini sebagai penguasa yang sah. Dipahami ya? Maka yang ini digunakan juga di zaman sekarang ini ketika me, e, apa namanya e, menggunakan cara-cara proses yang tidak syar'i. Begitu dia berhasil, maka diyakini sebagai penguasa. Sehingga tidak kontradiksi. Yang proses ini nggak syar'i nggak diikuti. Yang kedua, ketika sudah jadi disyariatkan untuk mentaati dia, maka ditaati tidak kontradiksi tetapi dalam semua sisi kita hanya menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syar'i dan bimbingan syar'i barakallahu fikum wallahu taala alamu bisawab ketika kita tidak mengikuti proses bukan berarti kita anti pemerintah tidak bukan berarti kita e, memberontak pemerintah tidak kita mentaati pemerintah hanya dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh mentaati dalam perkara yang maksiat kepada Allah Azza Difahami saya? Barakallahu taala alam bisawab. Haus lagi ya? Haus terus ya, Panas atau diabetes? Allah ya sudah insyaallah. Semoga nggak ada tantangan ya. Panas apa dia Bet? Panas ya? Panas ya? <laughs> apa saya minum dulu? Mumpung belum puasa ya. kalau pas puasa nggak bisa minum lagi ya. Allah, oh, Ustaz. <clears throat> Bagaimana keifiah atau tata cara zikir setelah salat fardu? Ketika membaca kalimat tasbih, tahmid dan takbir, apakah menghitung dengan ruas-ruas jari ataukah dengan melipat satu persatu? Semuanya boleh, dilipat satu persatu atau dengan ujung-ujung jari. Dengan anamil, ujung-ujung jari. Semua diperbolehkan ya. Semuanya disebutkan oleh para ulama. Walaupun ada yang mentarjih sebagiannya yang lebih akbal e, eh, sebagian masyayikh lebih mengutamakan yang melipat jari Agar. tapi sifatnya ya, bukan persyaratan bukan kewajiban semuanya pun. ya apa ada lagi yang lain sudah kita sudah melewati setengah tiga Artinya sudah melewati e, jam yang ditentukan. Ya apa? Cukup? Hah? Cukup misalnya? ya? Iya. Cukupnya jangan berhenti loh ya. Cukupnya itu maksudnya setelah itu di masyarakat antum harus menjadi percontohan di tengah-tengah masyarakat. Jangan merusak nama baik dan jangan merusak nama baik dakwah dengan akhlak yang buruk. Dari sekarang setelah antum mendengar kenapa yang disampaikan antum harus perbaikan diri masing-masing kita. Dan antum harus menjadi percontohan di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok muslim yang baik, yang berakhlak, yang beradab, barakallahu dengan semuanya dengan bimbingan syar'i. Wallahu taala alam bisawab. Kadung selesai.